Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke 12 Nah, setarkan lebih, terlebih dahulu hadis yang ke-11 yang sudah kita selesaikan matanya sekaligus penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah taala. Tafadhal. Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Talib radhiyallahu anhu Sinti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanati qala hafiqtu min sallallahu alaihi wasallam dakma yiri bi qailana la yari yarid rawat Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Naam, tafadhal. سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحان رضي الله عنه قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يريبك الا ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن صحيح نعم تفضل Naam barakallahu fikum. Tafadhal. Naam, tafadhal. Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ma yaribu ila ma la yaribu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi tafadhal. نعم تفضل تفضل آه، نعم تفضل نعم أحسن تفضل نعم أحسن تفضل تغنى عن أحسنت تفضل نعم بارك الله فيكم Hafal antum? Hafal? Tafadhal. Ilamala an ummi Abdullah Aisyata. radhiyallahu anha Man Amalan Insyaallah besok lagi. Jadi diulang-ulang terus hadis yang ruwah Muslim saja yang mudah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Paham ya? An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyata, Gak ditanwin. Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Insyaallah besok sebarkan ya. Ruwahu Muslimun. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Al-hadits tsani 'ashar. Hadits yang ke-12. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum akh? Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Allah musta'an. Khair insyaallah. Siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Andak akhana? Bin Aywa. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Jangan sampai lupa Abdurrahman bin Sakhr. Naam. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." termasuk bentuk bagusnya Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Paham ya? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini termasuk mirip dengan definisi apa? Az-zuhud. Tarku ma la fil akhirah. Meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Kemudian juga mirip dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Naam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya dia berkata baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa, naam mengucapkan dan ucapan yang baik. Kemudian pantun yang mirip dengan ini juga sudah kita lewati, ucapan yang baik, ucapan yang jujur, itu yang diucapkan. Tapi kalau tidak memiliki ucapan jujur yang harus dia ucapkan, lebih baik dia apa? meninggalkan atau diam dari ucapan yang tidak jujur tersebut. Pantunnya apa? Antum? Naam. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya apa? Barang siapa jika engkau tidak menjumpai ucapan benar yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah kejujuran. Maksudnya, jadi kalau enggak ada ucapan yang jujur yang harus diucapkan, itu lebih baik diam. Karena diamnya dari ucapan yang dusta, eh, itu berarti menunjukkan kebaikan bagi dirinya daripada dia berucap tapi dusta. Na'am barakallahu fikum. Jadi pantun tadi Upayakan yang belum tercatat dicatat ya, dihafalkan bagus sekali itu. Kalau tidak salah di Diwan syafii nan fa illam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur, yang benar, yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qaulan sadida dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Haditsun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadha. Al-Imam At-Tirmizi rahimatullah alaih. Siapa nama dan kunyahnya? Siapa nama dan kunyahnya? Muhammad bin Isa Abu Abu Isa. Lalu apa? Abu Isa Muhammad bin Isa mudah ada kunyahnya sama dengan apa? Nama bapaknya. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullah alaih sahibus sunan. Mahum insyaallah ya. Jadi hadis ini dihafal mudah juga. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni termasuk bentuk bagusnya Islamnya seseorang dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Paham ya? Dan juga yang semakna dalam ini juga hadis Rasulullah SAW Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah yang mana kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya. Nah, ini masuk dalam kategori ini juga, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Az-zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Al-wara', tarku ma yadurruhu fil akhirah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, hafizahullah taala, Hadal hadis rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi dan juga yang lainnya. Wa qala seraya al-Imam Tirmizi berkata hadisun hasanun, hadisnya hasan. Hasan di sini ada ihtimal. Hasan li atau hasan li ghairihi. Karena para ulama memperbincangkan mengenai hadis ini ada yang mengatakan dhaif, lemah, ada yang mengatakan na barakallahu fikum sahih. Namun kalau seandainya dhaif lemah dhaifnya munjabir. Dhaifnya apa? Munjabir. Dhaif munjabir itu dalam istilah ilmu mustalah dhaif yang ringan, dhaif yang masih bisa ditopang, dikumpulkan berbagai macam jalannya, syawahid dan mutabaahnya, akhirnya naik derajatnya menjadi hasan li khairi. Paham Sudah kita lewati dalam pelajaran mustalah. Hadis itu ada hadis sahih. Dulunya sebelum bercabangnya ilmu hadis, adanya mas sahih dhaif. Kalau enggak sahih, dhaif. Paham ya? Hadis itu kalau enggak sahih lemah sudah itu. Paham ya? Tapi ternyata setelah na barakallahu fikum banyak berbagai banyak berbagai macam jenis akhirnya dikumpulkan ada yang hadis sahih, sahih li dhati, ada yang sahih li ghairi, ada yang hasan li dhati, hasan li ghairi, ada yang dhaifun munjabir tadi. Kalau di dhaif munjabir ini dhaif yang masih bisa ditopang. Jadi kalau dikumpulkan berbagai macam Nah, barakallahu fikum syawahidnya naik derajatnya menjadi apa tadi? Hasan li ghairi. Jadi ucapan beliau di sini hadisun hasanun ini bisa dikatakan hasanun li ghairi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum walaupun hadisnya ini ada yang mudhaifkan ya. Cuman nah disebutkan oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah saat kita belajar di Damat saat itu beliau mengatakan tidak ada di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dhaifnya yang dhaif jiddan. Paham ya? Dalam artian kalaupun seandainya dhaif, dhaif munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif yang masih bisa dikuatkan. Apa maksudnya ya? Nah, yang namanya dhaif digabung dengan dhaif-dhaif yang lainnya, dikuatkan dengan syawahid yang lainnya, akhirnya menjadi apa? Hasan li khairihi. Paham? Hasannya itu karena sebabnya ada yang lainnya gitu loh. Paham belum? Kalau hasan li dzatih itu sama dengan sahih li khairihi. Hadis hasan dikumpulkan hasan hasan hasan hasan. Dikumpulkan, akhirnya semakin menguat, naik derajatnya menjadi sahihun li ghairihi. Mahfum soalnya ya? Ini dalam pembahasan mustalah. Yang masih bingung tidak mas tidak masalah menyusul. Paham ya? Mudah ini sebenarnya cuman perlu perenungan. Naam. Kita lihat wa qala haditsun hasanun wal haditsul hasan hadis hasan itu huwa maduna martabatis sahih yaitu hadis yang tingkatannya di bawah sahih cuman bedanya apa barakallahu fikum Bedanya sudah kami sebutkan dalam pelajaran mustalah dan juga disebutkan oleh para ulama, bedanya kalau hadis sahih itu perawinya, nah perhatikan baik-baik, perawinya itu memiliki apa? ad atam at-tam. itu sangat kuat dan sempurna. Itu perbedaannya. Sanadnya bersambung, kosong dari apa? penyakit. Nah, barakallahu fikum, kemudian kosong dari apa lagi? Nah, barakallahu fikum syadz Bukan nah barakallahu fikum bukan hadis yang syad, kosong dari penyakit, sanadnya bersambung, perawinya apa? Adlun dhabitun tamud dhabt. Paham ya? Perawinya dia memiliki sifat adalah kemudian dhabtnya itu, hafalannya itu sempurna. Mau dhabt sadr maupun dhabt kita ada. Sudah kita lewati semuanya. Nah, kalau hadis hasan di bawahnya, perawinya apa? Dhabtnya itu nah barakallahu fikum Nah, dapet yang tidak tam. Apa maksudnya ya? Hafalannya kekuatannya nggak sempurna seperti yang pertama tadi. Ini nggak perlu panjang lebar, ini sekedar untayan dan juga selingan bahwasanya hadis hasan itu beda dengan hadis sahih. Wa ba'dul ulama yudkhiluhu fi sahih dan sebagian para ulama mereka memasukkan di dalam hadis sahih wa yaj'aluhu mimma yuhtajju bih dan menjadikan bahwasanya hadis tersebut termasuk hadis yang bisa dijadikan hujjah. Tapi hadis yang apa? Hasanun Nah barakallahu fikum nam li khairih. Paham maksudnya ya? Seperti itu. as sahiha arfa' minhu min haitsu dhabtir rawi ya kan? Adapun hadis sahih itu lebih tinggi derajatnya ditinjau dari sisi kekuatan hafalan perawi tersebut. Paham ya? Kapan saja dibutuhkan langsung qala haddatsana fulan, haddatsana alan, an fulan, anna fulanan kana 'inda fulan misalkan. Jadi long hafalannya itu langsung keluar semua itu. Enggak ada a e a e a itu enggak ada. Paham ya? nanti kalau udah gitu biasanya hafalnya kurang. Nah, itu nanti masuk derajatnya nah barakallahu fikum ada hadis apa? Hasan. Naam, barakallahu fikum. Ini sekedar contoh saja. Jadi kata beliau lakinn sahih akan tetapi hadis sahih arfa'u minhu min haitsu dhabtir rawi. Kedudukannya lebih tinggi dari sisi kekuatan hafalan perawi tersebut. Wa ammal hasanu faqad yakunu fi rawihi khifatul dhabti, ya kan? Jadi, nah pun hadis hasan bisa jadi perawinya itu memiliki kekuatan hafalan tapi ringan. Enggak sekuat yang pertama. Paham ya? Enggak sekuat yang pertama. Na'am barakallahu fikum. Kalau yang pertama itu kapan saja dia mengambil ilmu dari gurunya, dari syekhnya, dia menyampaikannya sebagaimana apa yang di, dia dengar. Paham ya? Jadi ada tahammul, ada apa? Ada tahammul itu menyampaikan atau mengambil mengambil. Paham ya? Tahammul mengambil ada menyampaikan. Jadi kalau dapetan hafalannya yang kuat tapi sempurna itu dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ambil. Qala haddatsana Mahmud. Dia menyampaikan ya haddatsana Mahmud. Persis. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Walaupun diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan apa kemarin? Dengan makna. Naam. Kita lihat Wa ammal hasanu faqad yakunu fi rawihi khiffatudz dhabti wa hadha yunziluhu an martabatis sahih yang seperti ini menurunkan derajatnya dari derajat sahih. Wa illa fa huwa naw'un minas sahih. Wa illa Nah, hadis hasan itu juga termasuk jenis daripada hadis sahih. Tapi hasan yang mana? Hasan yang lidzatih. Hasan lidzatih itu sahih ni ghairi sama. Paham ya? Enggak usah bingung. Naam. Wa ba'dahu al-hadits dhaif. Setelahnya adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif pun terbagi menjadi dua, dhaifun munjabir, dhaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan sehingga derajatnya naik menjadi hasan li ghairi ada yang dhaifun jiddan, lemah sekali sudah, enggak bisa ditopang, enggak bisa dikuatkan lagi. La yuhtaju bih, enggak bisa jadikan hujjah. Mahum insyaallah ya? Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i termasuk bagusnya Islamnya seseorang minta nani dini. termasuk bentuk kesempurnaan agamanya fadalla ala anna dina yakunu taman wa yakunu naqisan bihasabi tasarrufati sahibi perhatikan baik-baik ini menunjukkan bahwasanya agama itu bisa jadi sempurna dan bisa jadi kurang tergantung dengan gerak-geriknya pelakunya atau pemeluknya paham ya Nah, perbuatan pemeluknya bagaimana? Eh, karena sudah kita lewati kan bahwasanya apa? Nah, barakallahu yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi riqatan, kalau seandainya pada agama itu tipis, ringan, nam khufifa'an, dia pun akan diuji dengan apa? Ujian yang ringan. Wa in kana fi dinihi salaba, kalau seandainya pada agamanya itu kuat, syuddida alaihi dia pun akan diuji dengan apa? Ujian yang kuat pula. Yubtal mar'u ala qadri ini. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Wal muslimu yahtammu bi ikmali dini wa yahdharu mimma yunqisuhu. Sedangkan orang muslim hendaknya dia perhatian penuh dengan menyempurnakan agamanya dan berhati-hati dari perkara yang mengurangi agamanya. Mohon salah ya. Apa sih contohnya yang mengurangi agamanya? Perkara-perkara bid'ah Nah, perkara-perkara bid'ah mengurangi agama karena agama ini sudah sem sempurna. Yang namanya sudah sempurna nggak perlu lagi penambahan, nggak perlu lagi pengurangan. Oleh karena itu kalau memunculkan perkara bid'ah berarti menambah-nambahi perkara baru dalam agama. Itulah yang mengurangi kesempurnaan agama Islam ini. Allahumma musta'an. Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam tarkuhu la ya'ni termasuk bagusnya kesempurnaan Islamnya salah seorang di antara kalian adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Perhatikan baik-baik. Nah, permainan-permainan yang kira-kira melalaikan tinggalkan. Nah, mainan game kalau futur tinggalkan. Paham ya? Mainan permainan-permainan melalaikan intinya, melalaikan dari berzikir kepada Allah, melalaikan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan barakallahu fikum. Naam. Enggak perlu antum eh, menjadi orang-orang yang apa? 6 MKKB. MKKB itu masa kecil kurang bahagia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dibahagiakan dengan Al-Qur'an Sunnah. Nah, kalau futur bagaimana? Arahkan kepada Al-Qur'an Sunnah dengan yang lebih ringan. Caranya gitu. Wah, ini karena jenuh Ustaz, di pondok enggak ada permainan. Permainan itu kalau santri para talabatul ilm, nah permainan yang hakiki itu ya merenungi dan juga nah barakallahu fikum permainan yang tidak melalaikan intinya. Paham ya? Eh wa barakallahu fikum. Bukan berarti semuanya dilarang. Yang dilarang itu biasanya perkara-perkara yang bisa melalaikan, membuat apa orang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wa mimma yunqisu dinal insan annahu yatadakhalu fi ma laysa min syu'unihi wa ma laysa min ikhtisasihi. Wa laysa min ikhtisasihi. Dan termasuk perkara yang bisa mengurangi agama seseorang adalah perkara yang nam dimasuk-masukkan padanya pada perkara yang bukan termasuk bagian agama dan bukan pula termasuk khususan agama tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, jadi perkara-perkara yang dimasukkan di situ eh, padahal bukan termasuk bagian agama dia masuk-masukkan. Bukan termasuk kekhususan agama dia masukkan. Perkara bid'ah tadi. Nah, karena perkara bid'ah sudah kita lewati kan? perkara bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Walaupun sama-sama maksiat. Kenapa kok beda? Karena kalau bid'ah itu biasanya pelakunya susah untuk tobat. Kenapa susah kemarin sudah kita lewati? Kenapa susah? Naam, ahsan. Karena pelaku bid'ah menganggap ibadah perbuatan bid'ah tersebut. Sehingga untuk tobat susah. Ibadah kok tobat dari apa? Maulid Nabi itu haram Pak, nggak boleh Pak, nggak ada syaratnya. Maulid Nabi itu ibadah. Nah, susah atau tobatnya? Berbeda dengan pelaku maksiat, orang minum khamr, berjudi, berzina. Minum khamr itu haram Pak. Minum khamr itu ibadah. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, mesti dia akan meyakini haram. Dan itu maksiat, segera tobat dia. Paham ya? Jadi lebih mudah oleh karena itu datang hadis yang mungkin antum sering mendengarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah. Maksudnya tidak memberikan taufik untuk segera apa? bertobat. Karena pelaku bid'ah seringnya meyakini perbuatan bid'ah yang dia lakukan adalah apa? ibadah. Itu perkaranya. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat dia sadar itu maksiat sehingga mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamata wal afiyah. Naam. dan lihat di sini. Walam yukal ilaih dan tidak di Nah, barakallahu fikum bebankan kepadanya. La min nahiyatis syara'. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum perkara tersebut bukan perkara yang dimasukkan di dalam agama tersebut. Tidak ditinjau dari sisi syariat, wala min nahiyatil khalqi. Tidak pula ditinjau dari sisi nah barakallahu fikum makhluk. Walladhi yanbaghi 'alal insan an ya'taniya bidinihi wa la ya'taniya bima laysa lahu fihi fa'idah. Perhatikan baik-baik ini. Dan yang selayaknya bagi manusia hendaknya dia perhatian penuh dengan agamanya. Dan jangan perhatian penuh dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Hindari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Banyak canda, banyak tertawa, banyak guyon, itu dihindari. Guyon enggak masalah, tertawa enggak masalah, tapi jangan banyak-banyak. Paham ya? La tuksirudz dhahik fa inna kasratadz dhahik apa? Tumitul qalb. Apa artinya? Jangan banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan apa hati. Coba antum saksikan orang-orang yang penjudi pemabuk atau istilahnya nah barakallahu fikum orang-orang yang tidak mengenal agama, tertawa terbahak-bahak mereka. Enggak mengenal agama sudah. Paham ya? Salat pun eh, sempat. Paham ya? Zikir apalagi? Allahul musta'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Nah, jadi diperhatikan baik-baik barakallahu fikum meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Walladhi na'am kata beliau di sini au laisa mukallafan bil bahthi fi atau hendaknya dia tidak perhatian terhadap perkara-perkara yang tidak dibebankan untuk nah membahasnya atau untuk mencarinya. Maksudnya perkara yang tidak dibebankan syariat untuk kita mencarinya enggak perlu kita mencarinya. Maksudnya ya, seperti itu. Tapi Fabidzalika maka dengan sebab perbuatan tersebut yastarihu wa yurihun nas aidha. Niscaya orang tersebut akan bisa istirahat dan membuat manusia tenang. Paham ya? Nah, jadi hindari permainan-permainan yang tidak bermanfaat atau permainan-permainan yang bisa melalaikan daripada zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar itu enggak masalah. Rasulullah itu pernah bercanda, tapi tandanya yang benar Jangan bikin bohong biar yang lain tertawa, jangan. Oh, kemarin anak di sana ketemu ular. Ular apa? Wah, enggak tahu misalkan. Cuman bikin tertawa saja, jangan. Nah, ini nanti ada ancamannya. Orang yang nah bercanda, berbohong untuk bikin orang lain tertawa ini ancamannya berat. Paham ya? Oleh karena itu dihindari. Adapun Rasulullah SAW bercanda, benar tandanya. Yaitu candanya Rasulullah kepada siapa? Seorang wanita tua. Paham ya? Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannatal ajuz. Tidak akan masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis. Setelah menangis Rasulullah mendatangi na barakallahu fikum lima tabakin. Apa maknanya itu ya? Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada perempuan tua di surga. Nah, tidak ada perempuan tua yang masuk surga. Rasulullah benar tandanya, tandanya benar. Rasulullah langsung membacakan ayat huna abkara dan kami jadikan mereka para wanita di surga menjadi gadis semuanya, menjadi usianya sebaya, muda semuanya, enggak ada perempuan tua di surga itu. Paham ya? Dan nanti kalau istri kita sudah tua bagaimana Ustaz? Nanti di sana berubah berubah menjadi usia yang sebaya, usia yang muda semuanya dan enggak ada janda di sana. Semuanya gadis Paham ya? Itu kenikmatan apa? Surga. Panjang lebarnya bukan di sini. Lihat sendiri kita apa? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Syahidnya Rasulullah pernah tanda tadi syahidnya. Tandanya tapi benar gitu loh. Tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya nangis. Sedang nangis, tanya. Ya Rasulullah tanya, kenapa menangis? Kata engkau ya Rasulullah tidak ada perempuan tua di surga. Akhirnya dibacakan ayatnya wa hunna abkara. Kami jadikan mereka na'am barakallahu fikum para wanita tersebut abkar itu para gadis usianya sebaya, usianya muda semua di surga tersebut barakallahu fikum. Na'am. Berikutnya. Falau anna an-nasa salaku hadzal maslak 'azhim Kalau seandainya manusia mereka mau menempuh enam Torikoh atau jalan yang agung ini la hasala al-wi'am wal wifaq wal mahabbah. Niscaya akan terjadi yang namanya alwi'am wiam saling melekat, wal wifaq, saling saling mencocoki, wal mahabbah dan cinta. Kalau seandainya apa? menempuh jalan yang agung ini apa? meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hindari anak-anak kita, hindari diri-diri kita kalau ketika futur di rumah misalkan jangan mainan game Paham ya? Karena permainan game itu mau tidak mau, ana yakin antum merasa atau tidak, ngakui ataupun enggak, itu melalaikan. Paham ya? Karena dia semainkan itu sampai game gitu loh. Ya enggak kira-kira? Kalau data ketagihan permainan game itu kalau main itu dia enggak berhenti sampai game. Ya apa enggak? Nah, salat zuhur wah. Masih ada lima menit. Nah, main lagi misalkan. Allahumma musta'an. Hindari permainan-permainan seperti itu adalah permainan yang doyan yang menyanyiakan waktu. Allahu musta'an. Walhamdulillah insyaallah taala di antara kita tidak ada yang seperti itu ya. Kalaupun ada berlalu berlalu berikutnya semoga lebih maju dan bermutu di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berikutnya kita lihat kata beliau di sini walakin ya'ti ba'dul fuduliyin fayatadakhalu fi asya' laysat min ikhtisasi. Akan tetapi terkadang Datang sebagian orang-orang yang suka tanda, Eh? Suka tanda, suka melakukan perkara-perkara yang melalaikan. Fudul, suka banyak bicara, banyak ngomong itu, Akhirnya dia memasukkan perkara-perkara yang bukan termasuk kekhususan agama ini. Paham ya? tanda boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Tertawa tidak masalah, tapi jangan terbahak-bahak. Tertawa yang santai saja, tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya walaysa mukallafan bil bahthi fiha. Dan na barakallahu fikum, eh, orang tersebut pun apa? Tidak dibebani untuk mencari atau untuk membahasnya. Fayas'alu as'ilatan katsiratan la yuhtaju ilaiha. Akhirnya orang tersebut tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang tidak dibutuhkan. Banyak tanya, bagaimana ini? Bagaimana itu? Kemarin di mana? Jadi enggak? Nah, pertanyaan yang tidak dibutuhkan dia tanya terus. Paham ya? Suruh apa? Nyembelih sapi, sapi yang mana? Sapi yang ini. Warnanya apa? Paham ya? Wa makadu yaf'alun hampir-hampir tidak mengerjakan. Jadi yang lebih baik ini tadi, tarkuhu ma yakni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau seandainya enggak bermanfaat tinggalkan. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala misal perhatikan baik-baik al-bahsi fil waqa'i wal hawadits allati waqa'at. Membahas mencari kejadian-kejadian tragedi-tragedi yang telah terjadi. Paham ya? Tadi gimana ya? Stadion tadi kelihatannya penuh. Ada sepak bola ya. TSS melawan mana ya? Ah. Paham ya? Jangan sampai apa? Sambil menyelam minum air ya. Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik, enggak usah ngurus itu lagi sudah. Permainan sepak bola urusan mereka. Antum di sini yang antum kenal apa? Qala Allah qala Rasul. Bukan permainan sepak bola lagi sudah. Paham ya? Nama para sahabat, Abu Hurairah siapa namanya? Kaos olahraga nomor 7 zaman namanya. Allah musta'an. Jangan itu hindari barakallahu fikum. Yang itu sudah berlalu. Sekarang diganti nama para sahabat, nama sebagian para tabi'in, nama sebagian para ulama ahli sunnah. Seperti itu ya. Nah, kata beliau apa? Di antara contohnya mencari-cari membahas kejadian-kejadian tragedi yang terjadi. Menang mana tadi ya? Nah, jangan ada yang seperti itu. Pulang pun tenang, paham ya? Di kampung nggak perlu ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang nah barakallahu fikum asabiyah fanatik dengan sepak bola tadi itu. Nah, kemarin VSS kalah ya. Waduh. Alhamdulillah. Allah musta'an. Nah, itu jangan sampai terjadi barakallahu fikum. Soalnya di pinggir jalan banyak tulisan-tulisan itu ya. Anda juga kenal siapa mereka yang jelas yang jelas sepak bola itu. Paham ya? Allah musta'an. Hindari barakallahu fikum. Karena permainan seperti itu, apalagi supporter-supporternya itu mengundang untuk asabiyah fanatik. Mau nggak mau tetap ngakui dia. Fanatiknya kuat sekali. Nah, benar kan Pak? Ayo. Nah, kalau dia udah membela PSS, kalau PSIM menang misalkan, wah marah-marah dia. Paham ya? Asabiahnya kuat sekali. Allah musta'an. Hindari barakallahu fikum. nggak perlu kita bela-bela yang seperti itu. Bela Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayo. Kita lihat berikutnya. Wa huwa laisa mu'ahhalan aw laisa mukallafan. Padahal orang tersebut bukan orang yang bisa dikatakan ahli eh, dan bukan orang yang dibebani dalam masalah tersebut. Jadi cuman banyak bicara saja orang tersebut. Imma annahu laysa mu'ahhalan li idraki ahkamiha wa maqasidiha atau bisa jadi orang tersebut bukan orang yang dianggap ahli untuk mengetahui hukum-hukumnya ataupun tujuan-tujuannya au annahu mu'ahhalun walakinahu khairu mukallafin bihadzal syai' atau bisa dikatakan dia punya keahlian nah barakallahu fikum punya kemapanan tapi dia memang enggak dibebani untuk perkara ini. Wa kana dzalika syai' khasan bi ahli al-hil wal 'aqd. Maka sesuatu perkara tersebut sebenarnya adalah khusus orang-orang yang na barakallahu fikum mampu untuk menguraikan permasalahan dan mampu untuk apa? menyelesaikan pertikaian ataupun perselisihan. Naam. Wa min dzalika ma yaduru bainas syabab wa baina katsirin minan nas fil majalis dan termasuk perkara Nah, barakallahu fikum fudul, perkara yang sia-sia juga. mayaduru yaduru bainas syabab wa baina katsirin minan nas. Apa yang sudah terlanjur berputar terjadi antara para pemuda dan antara kebanyakan manusia fil majalis di majelis-majelis. Minta nawuni umurin yaitu terkadang apa? mengambil perkara-perkara tahjusu, perkara-perkara yang terjadi wa tahtaju ila nadharin dan dibutuhkan untuk melihat min min qibali wulatil umur eh, dan perlu dicek lagi atau melihat lagi na barakallahu fikum dari para pemimpin wal ulama dan para ulama wa ahli sya'an na barakallahu fikum afan ya tadi ana bilang termasuk perkara yang fudul ya maksudnya itu nah perkara yang fudul di atas tadi ini lain lagi ya wa min dzalika dan juga termasuk perkara yang penting apa yang terjadi antara para pemuda dan antara kebanyakan manusia di majelis-majelis. Nah, seperti Eh, Minta nawuli umurin terkadang mengambil permasalahan-permasalahan yang terjadi dan butuh untuk dicek lagi nam dari apa dari sisi para pemimpin dan para ulama dan ahlu sya'n orang yang memang dia di bidang di bidang tersebut ahli dalam bidang tersebut summa yatadakhalu fiha kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk man la yuhsinuha orang yang masuk tersebut tidak punya apa nanti tidak punya Nah kebaikan sedikit pun dalam artian tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang diperbincangkan. Walaysa mukallafan bidukhul fiha. Padahal orang tersebut tidak dibebani untuk ikut campur. Dia tiba-tiba masuk ikut campur. Naam. Wadukhul fiha yufdi ila hudusi balbanatin wa su'i fahmin. Dan ikut campur masuk di situ padahal dia bukan ahlinya, enggak dibebankan untuk ikut campur, maka ini menghantarkan kepada terjadinya balbalah. Balbalah itu terjadinya faudo, terjadinya kekacauan, wasu'i faham dan juga terjadinya apa jeleknya pemahaman. Au yusyi'ul mahdzura atau akhirnya menyebarkan perkara-perkara yang dilarang bainan nas di antara manusia. Wa kana al-mafruḍu annahu yustar. Padahal seharusnya nah perkara tersebut ditutupin lebih baik. Apalagi perkara yang bersangkutan dengan para ulatul umur, yaitu ulatul umur berkaitan masalah para pemerintah misalkan, kejadian ini, kejadian itu, mendolimi misalkan, mengambil harta rakyat misalkan. Kalau seandainya kita tidak mampu berbicara, tidak mampu menyampaikan nasihat langsung, jangan membicarakan di halayak rame yang akhirnya apa? Justru mencaci maki, menghina pemimpin. Jangan. Paham ya? Cukup kita doakan. Eh? Cukup kita doakan karena doanya kita doanya orang saleh insyaallah taala باذنillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kalau nggak mampu menasihati langsung empat mata, nggak mampu untuk menasihati lewat wakilnya atau menterinya atau bawah-bawahannya, mendoakan. Paham ya? Apa kalamnya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimatullah alaih? Apa kalamnya? Naam. Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu memiliki doa yang dikabulkan, niscaya doa doaku ini akan aku serahkan untuk mendoakan pemimpin. Bayangkan itu, mendoakan pemimpin. Naam. Berikutnya barakallahu fikum kama qala ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih dan apabila telah datang kepada mereka suatu perkara Nah, baik suatu perkara yang mengandung unsur keamanan ataupun menakutkan, nam ada lebih mereka nam segera menyebarkannya, eh, segera mengkabarkannya. Ay nasyaruh, segera menyebarkannya. Walau radduhu ila Rasul, namun kalau seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul, mengembalikan kepada dalil, mengembalikan kepada as-sunnah, ar-raddu Rasul fi hayatihi mengembalikan kepada Rasul ketika masa hidupnya. Tapi setelah Rasulullah meninggal, dikembalikan ke mana? As-sunnah. Sebagaimana ayat yang sering atau dengar, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah itu Al-Qur'an war Rasul di masa hidupnya. Setelah Rasulullah meninggal apa? As-Sunnah. Nah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Ar-raddu ila Rasul fi hayatihi. Ar-raddu ilaihi syakhsiyan. Dikembalikan kepada Rasul itu di masa hidupnya, yaitu dikembalikan kepadanya nah secara per individu. Paham itu ya? Dikembalikan kepadanya. Tayyib. Amma ba'da wafatihi, adapun setelah meninggalnya, fa innar radda yakunu ila sunnatihi, maka mengembalikannya itu kepada sunnahnya. Karena kembali pada sunnah sumber apa? Sumber kebaikan. Mengembalikan sesuatu pada jejaknya para salaf, mencontoh jejaknya para salaf, mengikuti sunnah yang mereka lakukan, yang mereka amalkan, itu adalah petunjuk seluruhnya. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahmatullah sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Istidkar, beliau mengatakan rusdu kulluhu fittibaihim eh fittiba'is salaf, fittiba'is salaf. Nah, fittibaihim wa tiba'is sunnah alatin naqaluha wa aminu biha. Nah, itu kemarin sempat terlupakan itu ya. rusdu kulluh bahkan petunjuk seluruhnya itu adalah berada pada mengikuti jejaknya para salaf dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan, yang mereka ajarkan dan mengikuti sunnah yang mereka amalkan. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimatullah alaih, na'am barakallahu fikum wal hujjah 'inda tanazu' sunnatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajib ruju' ilaiha. Paham ya? Dinukilkan dalam Fathul Bari kalau tidak salah itu ucapannya Al-Hafidz atau Ibnu Battal dinukilkan di situ bahwasanya fal hujjatu Al-Hafidz atau Ibnu Battal? Ibnu Battal ya. Ibnu Battal. Bukan, lain lagi Ibnu Battal lain lagi. Yang dinukilkan dalam Fathul Bari Ibnu Battal. Nah, dinukilkan sana mengatakan apa? Fal hujjah wal hujjah inda tanazu' sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayajibu rujuk' ilaiha. Hujjah itu ketika ada perselisihan adalah sunnah Rasulullah SAW maka wajib mengembalikan kepadanya. Nah barakallahu fikum. Berkata juga Imam Az-Zuhri rahmatullah alaih at-tamassuku bisunnati najatun berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan kunci kesuksesan Naam barakallahu fikum. Berkata juga Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah sebagaimana nukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahlih apa ucapannya? Man dan najata faalaihi bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah barakallahu fikum. Barang siapa yang ingin selamat maka wajib dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga berwasiat. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Perhatikan baik-baik Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu Al-Quran dan sunnahku. Masya Allah. Dalilnya sangat banyak sekali. Barakallahu fikum mengenai nama wajibnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengembalikan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dalam masalah agama kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya. Wahada min sya'nil ulama. Ini termasuk bagian urusan para ulama. Humul ladzina yuhsinuna ar-radd ila sunnatir Rasul sallallahu Mereka adalah para ulama tersebut adalah orang-orang yang bagus di dalam mengembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Para ulama, nah warasul anbiya, pewarisnya para nabi. Kenapa? Naam li'annal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu enggak mewariskan apa? Enggak mewariskan dinar wala dirham, walakin warasal ilm tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan Rasulullah SAW, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang sangat besar. Jadi para ulama itu pewaris para nabi barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa ila ulil amri minhum. Ulil amri ada dua. Ulil amri di sini ada dua. Nah, orang-orang yang memegang urusan itu ada dua. Urusan negara, umara, para pemimpin Hukumnya pemerintah. Paham ya? Tapi urusan agama al-ulama. Paham ya? Jadi Nah barakallahu fikum ulul amri atau ulil amri itu ada dua. Ulil amri dalam masalah agama siapa? Para ulama. Eh, para ulama yang rasikhuna fil ilmi yang mendalam ilmunya. Kemudian ulil amri yang memegang urusan dalam masalah dunia dan negara ya, yaitu para umara, para pemimpin. Mahum insyaallah ya? Naam. Minal ulama wa as sasah wal qadah wa ashabi as-siyasah alladzina yumarisuna hadhil asya' maksudnya ulil amri yang memegang urusan ini adalah dari kalangan para ulama dan dari kalangan para pemimpin dan juga para pembesar dan nah barakallahu fikum orang-orang yang memiliki siasah politik politik itu boleh atau enggak Ustaz haram atau enggak atau dirinci apa rinciannya ada nggak politik yang diperbolehkan? Politik yang bagaimana? Politik yang syar'i. Politik yang syar'i boleh. Paham ya? Oleh karena itu ada para ulama di antara mereka mengarang kitab Ma'asiyasah Asy-Syar'iyyah. Politik-politik yang syar'i. Paham itu ya? Siasat syar'iyyah itu politik itu kan siasat. Jadi antum harus pandai-pandai main politik mensiasati. Kalau misalkan antum nanti wah ini waktunya nggak cukup. Nah, siasati waktunya bagaimana caranya biar cukup? Paham ya? Kalau malam tuh rasanya ngantuk sekali, siasati, jadwal tidur tidur gitu caranya. Berarti pandai-pandai menyiasati apa? Waktu itu politik namanya. Paham itu ya? Antum diundang jam 10 pagi. Padahal apa? Padahal nanti jam 11 ada acara. Nah, segera datang jam 10 pagi, setelah itu pulang. Jangan diam sampai jam 12. Itu berarti nggak pandai main siasat. nggak pandai main apa? Politik. Paham ya? Undangannya jam 10 sama jam 11. Paham ya? Antum malah datang di undangan jam 10, pulangnya jam 12. Ketinggalan yang 11 enggak datang antum. Ini enggak pandai main siasat di situ. Kalau seandainya dia ingin menjamakkan dua undangan tadi, jam 10 datang ke undangan, seperlunya pulang. Jam 11 balik lagi undangan yang lain. Berarti dia bisa mengatur siasat atau politik, dapat dua undangan. Maksudnya itu ya? Nah, itu perlu diperhatikan karena siasat politik itu kalau syar'i enggak masalah. Mensiasati, nah, tapi politik yang liti seperti yang antum saksikan politik-politik dalam masalah apa? Masalah pemilihan umum, paham ya? Ada di sana politik-politik yang suap menyuap, paham ya? Besok bapaknya belas anak ya. Yang gambar apa sih? Itu yang gambar na'am barakallahu fikum eh, bunga putri malu. Paham ya? Allah musta'an. Akhirnya dikasih uang. Oh, siap, siap, siap. Nah, sogok menyogok, suap menyuap itu politik yang enggak syar'i. Paham ya? Allah musta'an. Karena apa? Karena partai-partai itu mengundang untuk asabiah fanatik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kullu hizbin bima ladaihim farihun masing-masing kelompok masing-masing partai mereka itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka coba sekarang partai yang A dengan partai yang B akur enggak kira-kira enggak akrab pasti musuhan karena beda-beda beda pilihan tapi kalau satu tujuan satu pilihan mereka akrab mereka akrab nah wallahu musta'an hindari barakallahu fikum siasah yang tidak syar'inya hindari kita tutup yang terakhir yaitu orang-orang yang memiliki politik alladzina yumarisuna hadil asya' yang mereka sudah terbiasa menggeluti perkara-perkara ini. Wa yasduruna fiha an ra'yin yang mereka memunculkan itu semuanya dari pemikiran. Wa yakunu litadakhulihim fiha fa'idatun wa hululun. Akhirnya orang-orang yang pandai dalam politik tadi dan sudah eh, sudah apa terbiasa menggeluti permasalahan tersebut, masuknya mereka, ikut campurnya mereka ada faedah dan apa? ada jalan keluar. Paham saya, ya? Amal insanul adi adapun manusia biasa, enggak tahu apa-apa, alladzi laisa muahalan wala mukallafan, orang yang dia tidak ahli, tidak dibani juga, perhatikan baik-baik, fa inna dukhulahu fiha yufsituha. Masuknya dia dalam permasalahan tersebut, ikut campur di situ justru merusaknya seperti demonstrasi. Antum saksikan, katanya menyampaikan apa? Aspirasi rakyat menyampaikan keluhan rakyat, tapi justru membuat pusing na'am barakallahu fikum pemimpin. Eh? Belum sempat berpikir udah demo, turunkan harga apa? <laughs> Nah, macam-macam demonstrasi itu. Turunkan harga BBM, eh? turunkan harga makanan, turunkan harga Indomie misalkan, turunkan harga bensin, teriak-teriak di pinggir jalan. Kerusakannya ada lagi, banyak sekali. Ikhtilafiyah campur baur laki dan wanita yang bukan mahramnya enggak pernah atau jarang sekali jumpai demo itu perempuan semua atau laki-laki semuanya. Pasti kabur baur, ya kan? Itu pun teriak-teriak. Enggak ada demo itu sakinah. Turunkan harga bakwan, enggak ada. Paham ya? Demo itu mesti keras suaranya. Pakai speaker itu ya, speaker. Nah, kemudian juga meninggalkan sholat jamaah. Seharusnya ke masjid malah enggak apa? Enggak datang ke masjid. Paham ya? Enggak datang ke masjid, sholatnya di jalan. Itu pun apa? Air banyak tayamum. Lah kenapa darurat katanya? Darurat apa daruratnya? Allah musta'an hindari barakallahu fikum, hindari. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa yuhditsu tashkik bainan nas akhirnya memunculkan keraguan di antara manusia fi aqwali ahli ilm terhadap ucapan-ucapan ahli ilm wa ahli ra'yi dan ucapan orang yang memiliki pemikiran wa ahli masyhurah dan orang yang ahli dalam permusyawaratan wa qad yakhudu fi ahli ilm wa mulatul umur dan terkadang juga membuat gaduh na'am barakallahu fikum na'am di hadapan ahli ilm dan para pemimpin wa yad'i annahum la yusinun wa annahum wa annahum ini ujung-ujungnya teriak-teriak dia mengaku-ngaku bahwasanya para pemimpin, para pemerintah Para ulama itu enggak bagus mereka. Mereka seperti ini, seperti itu. Paham ya? Nah ini hati-hati. Para pendemo demonstrasi itu bukan syariat Islam. Allah musta'an bukan polu, bukan solusi tapi apa? Polusi. Apa itu polusi? Kotoran. Hati-hati barakallahu fikum jangan ikut demo. Pun jauh dari Jogja ke Jakarta demo. Allah musta'an. Mending apa? Lebih baik apa? Duduk manis, eh belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah musta'an. Kata beliau di sini, Wa yasyi'u dzalika bainan nas, akhirnya dia menyebarkan di hadapan manusia. Pemimpin kita jahat, pemimpin kita jelek, enggak adil, mengambil harta rakyat. Seperti itu Allah mustahil hindari. Kalau enggak mampu menasihati langsung empat mata apa? Mendoakan. Karena sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang di hadapan pemimpin langsung menasihati. Kalimatu hakin anda sultanin syair. Ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kalau enggak mampu doakan. Ingat-ingat tuh doakan, jangan malah bikin gaduh, demonstrasi dan yang semisalnya. Kama huwal waqi'ul an sebagaimana yang terjadi sekarang ini wa hadza min naqsidinil insan. Ini merupakan apa? bentuk kurangnya agama manusia sallallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin.